Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat yaitu nikmat hidayah, hidayah taufik. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Di saat banyaknya berbagai macam golongan, kelompok, aliran, dan yang lainnya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat yang besar yang wajib kita syukuri kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sabat, sabat, istiqamah di atas manhaj yang hak. Karena bukan mustahil nikmat itu dicabut oleh Allah SWT. Bukan mustahil bahwa orang itu kemudian tertipu dengan fitnah syubuhat dan fitnah syahwat yang kemudian dia menyimpang dari jalan yang hak. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sunnah, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sabar, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan selalu menuntut ilmu Mengkaji Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat. Maka yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang yang mempunyai harta. Mempunyai waktu yang luang. Tapi nggak sempat mereka untuk talabul ilmi. Hartanya banyak. Kesempatan ada. Dan waktu ada. Mereka nggak sempat untuk talabul ilmi. Maka dua nikmat ini. Nikmat sehat. Kemudian waktu yang luang merupakan dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Sebagaimana Rasul bertab dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Sehat dan waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah kita diberikan hidayah taufik untuk terus dan terus menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Sesungguhnya dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah. Kemudian Nabi mengecualikan illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang berzikir yang sesuai, berzikir kepada Allah sesuai dengan sunnah. Wa mawala dan mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman wa muta'aliman, orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi mengecualikan empat yang terhindar dari anak Allah empat. Yang pertama adalah orang-orang yang berzikir sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah SWT. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang keempat, yaitu orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita menuntut ilmu syar'i. Maka Nabi SAW mengatakan marhaban di talib ilmi. Selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi menyambut orang-orang menuntut ilmu syar'i. Marhaban di talibil ilm. Selamat datang kepada orang-orang menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Orang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah selama dia niatnya ikhlas karena Allah dan dia mengamalkan ilmu itu dan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ayo ikhwah, azakumullah kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai mukaddimah dalam kesempatan ini saya akan bawakan satu hadis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله lam yusri' bihi nasabu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melapangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang di situ dibacakan Al-Qur'an. Mereka mempelajari di antara mereka melainkan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan turun sakinah. Diliputi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh malaikat dan Allah akan menyebutkan mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dalam hadis ini <clears throat> ada beberapa poin. Yang pertama, di dalam hadis ini yang dapat kita ambil faedah yaitu yang pertama, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau ada seorang mukmin mengalami kesulitan bentuknya apa saja, dibantu, dilapangkan, dimudahkan urusannya. Maka nanti selama niat kita ikhlas nanti pada hari kiamat Allah akan lapangkan kita dari kesulitan hari kiamat. Dan kesulitan hari kiamat kesulitan yang sangat besar dan sangat-sangat menyulitkan. Makanya ketika ada teman kita mengalami kesulitan, bentuknya apa saja kita bantu, kita tolong, mudahkan. Sebab Nabi menyuruh kita untuk mudahkan, jangan mempersulit. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunasiru. Kata Nabi, mudahkan, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Mudahkan. Jadi kalau ada teman kita mengalami kesulitan, mudah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang, maka Allah SWT akan mudahkan <clears throat> urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi ketika ada orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka dimudahkan, dibantu. Kalau dia nggak mampu lagi untuk bayar, kita bantu dia dengan uang zakat. Atau yang lainnya, banyak cara yang bisa kita bantu. Tapi yang harus diingat oleh ikhwan fiddin azakumullah bahwa utang wajib dibayar. Dan Nabi bersabda, "Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda'an." Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayar dengan lunas. Karena di sini sahih. Dan Nabi SAW tidak akan menyolatkan orang yang ada utangnya. Nabi tidak mau menyolatkan. Ini bersamaan dengan buku yang kita akan bahas ini. Ini ada dua buku, cuma nggak sempat untuk dibawa. Ya, ada dua buku. Ada buku ini yang kita akan bahas. Ada satu lagi buku yang berkaitan dengan hutang. Saya tulis buku Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Karena banyaknya kaum muslimin yang melalaikan masalah hutang ini dianggap masalah yang biasa. Nabi tidak mau menyelesaikan orang yang ada utangnya. Dua dinar. Dua dinar. Nabi nggak mau sholatkan. Kata Nabi sholatkan. Sampai Abu Kota mengatakan, aku ya Rasulullah yang tanggung hutangnya. Sampai engkau bayar lunas, iya saya bayar. Baru Nabi mau sholatkan. Jadi nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Dan kalau ada orang kesulitan, kita bantu kita tolong. Supaya dia dimudahkan oleh Allah dan Allah juga akan mudahkan kita. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, Nabi saw bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Jadi kalau ada seorang mukmin yang kita tahu bahwa dia baik, taat kepada Allah, ada keterginciran, ada kekeliruan atau aib, ditutup, bukan disebarkan. Apalagi kalau dia seorang ustadz, seorang guru, tutup aibnya, bukan disebarkan. Kalau antum tahu bahwa dia berbuat satu kesalahan atau aib, datangi dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik. Yang mudah-mudahan Allah menyadarkan dan membuka hatinya agar dia kembali ke jalan yang hak. Tegur dengan cara yang baik. Nasihat dengan cara yang baik. Tapi bukan di tempat umum. Tutup IP. Kalau ada seorang berbuat kesalahan dari orang-orang yang kita tahu dia orang yang baik, istiqomah di atas yang hak, tapi keliruan, maka ditegur dengan cara yang baik. Tutup IP, bukan disebarkan. Jadi jangan menyebarkan baik yang ikhwan maupun akhwat kalau ada yang salah disebarkan. Tutup, apalagi berkaitan dengan masalah rumah tangga, tutup rapat-rapat. Enggak boleh ada orang yang tahu. Jangan istilahnya ceritakan karena ini uh, dia curhat dengan saya, menjelaskan nggak boleh. Tutup, adukan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta nasihat kepada temannya atau ustaz, cukup satu aja, bukan kepada banyak orang yang akan membuka aibnya, tidak boleh dalam Islam. Dan ini juga dijaga karena sering terjadi nggak disadari, rajin untuk ilmu, rajin untuk ilmu, tapi mulutnya nggak dijaga menceritakan aib orang, bahkan sampai melaknat dan segala macam. Antum perhatikan bahwa di zaman Nabi ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin sholat malam. Sahabat mengatakan dia adalah orang yang baik. Kata Nabi, la khaira tidak ada kebaikan padanya. ia min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Kenapa dia termasuk penghuni neraka? Karena selalu sering mengganggu tetangganya. Karena di antara kita ya ini kumpul, ya rumahnya berdekatan, dan sering memakan daging bangkai saudaranya. Teman yang sama dimakan bangkai saudaranya itu dengan menceritakan, menghibah dan makanya nanti kita akan bahas tentang masalah adab ini. Karena adab ini masalah penting. Sebagai talibul ilm betul-betul harus jaga adab ini. Ya adab kepada Allah, kepada orang tua. Adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kepada semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat dalam hadis yang tadi saya bacakan, Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Antum ingat kalau antum sering menolong saudara antum, teman, karena Allah maka Allah akan tolong kita. Dan jangan merasa bosan dan jangan mengungkit kebaikan. Perhatikan. Jangan merasa bosan dan jangan mengungkit. Saya pernah tolong saudara saya. Saya sudah banyak bantu dia. Tidak perlu disebutkan. Bantuan kita, apa yang kita bantu buat dia, tetap dihitung oleh Allah pada hari kiamat. Jangan diungkit-ungkit. Jangan disebut-sebut. Sudah, kita sudah berbuat, semoga Allah catat. Dalam timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jangan dihapus dengan gangguan kita. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal kata Allah dan kamu batalkan sodakoh-sodakoh kamu dengan meni, dengan mengungkit-ungkit wal ada dengan gangguan. Tetap menolong wajib sesama muslim. Dia bang, perlu bantuan kita, tolong. Dia bantu, perlu bantuan kita, tolong. Begitu juga kepada saudara kita, sanak famili. Meskipun dia sering datang kepada kita, bantu kalau dia fakir atau miskin, jangan disebut-sebut. Dan itu juga sebagai sarana dakwah, satu rahmi dan juga dakwah kepada saudara kita. Bahkan diperhatikan, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodako yang paling baik kepada siapa? Saudara kita, family kita yang musuh kepada kita. Kata Rasulullah SAW, abdul sadaqah ala zirrahimil kashir. Sebaik-baik sadaqah, yaitu yang diberikan kepada saudara atau kerabat yang musuh dengan kita. Kadang-kadang karena perbedaan paham, oh dia mengerjakan bid'ah dia mengerjakan kefasikan, dia mengerjakan segala macam, nggak perlu kita bantu. Dia tetap saudara kita, dia tetap family kita. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Bantu dia sadakokan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Mudah Allah memberikan hidayah agar dia kembali ke jalan yang hak. Maka terus menolong itu terus dengan niat karena Allah SWT. Kemudian yang kelima, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Menuntut ilmu ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'un wa Hikam. Kata beliau, berjalan untuk ilmu, yang pertama maknanya betul dia berjalan. Berjalan, di mana ada tempat, ada tempat majelis ilmu, dia datangi. Itu berjalan. Seperti dulu para ulama menuntut ilmu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad jalan dari Spanyol berjalan kaki menuju Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad untuk menuntut ilmu sampai dia menjadi orang alim. Jalan kaki dari Spanyol ke Baghdad untuk menuntut ilmu sampai dia menjadi orang alim. Begitu juga Imam Ahmad berjalan menuju Yaman untuk bertanya hadis kepada Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sanani di Yaman. Belajar datang. Yang kedua, dalam artian kita membaca kitab-kitab para ulama. Menempuh itu dengan membaca kitab-kitab para ulama. Membaca kitab-kitab para ulama. Kemudian Allah akan mudahkan jalan ke surga dalam artian yang pertama Allah mudahkan kalau kita betul-betul niat dengan ikhlas karena Allah, nuntut ilmu dan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pemahaman. Allah kalau mengendaki kebaikan diberikan dia pemahaman tentang agama sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan pemahaman tentang agama. Allah mudahkan jalannya ke sorga, diberikan dia pemahaman tentang agama. Menguasai, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Yang dengan amal itu akan mengantarkan dia ke sorga. Mana yang kedua, dimudahkan jalan ke sorga, dimudahkan nanti pada waktu dia melewati sirat pada hari kiamat nanti. Itu disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian selanjutnya, yang keenam dalam hadis ini, wa mujtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zaqahumullah fi man inda jadi barang siapa yang berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelajari dengan benar dengan niat yang ikhlas karena Allah maka Allah akan turunkan sakinah ketenangan dan antum akan rasakan kalau antum betul-betul niat ikhlas karena Allah SWT untuk menuntut ilmu turun turun kalau seorang betul-betul kalau orang betul-betul menuntut ilmu syar'i maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hatinya dan antum akan rasakan. Dan sering saya sampaikan dalam kajian-kajian orang yang paling bahagia di muka bumi orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Kenapa dikatakan dia orang yang paling bahagia? Karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengarkan perkataan para sahabat, para tabiin. Tenang hatinya. Mendapatkan ketenangan. Selama betul-betul dia niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang. Para muslimin syar'i. Beda dengan orang-orang yang mencari dunia. Selalu gelisah. Kata Imam Nuqayyim, Bahwa orang-orang yang sibuk dengan dunia. Selalu dia mendapatkan hamun lazim kesedihan gundah gulana yang terus menerus Terus. Tapi orang menuntut ilmu diberikan ketenangan, sakinah, turun sakinah. Kemudian diliputi dengan rahmat Allah SWT. Allah memberikan rahmat kepada orang menuntut ilmu. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Karena malaikat itu akan mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berarti disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, "Innal malaikata laqada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan mayat senak Dan mereka yang lain sebutkan ridon mayat yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya redo kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Redo. Makanya malaikat menghormati dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian Allah akan menyebutkan di antara para malaikat orang-orang yang menuntut ilmu syar'i ini. Jadi yang keenam ini ada empat. Orang yang nuntut ilmu itu belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf dan betul-betul dia dengan niat ikhlas akan turun sakinah. Diliputi dengan rahmat, dikelilingi malaikat dan Allah akan sebut di antara para malaikat. Kemudian yang ketujuh, waman bapa Abihi 'amalu lam yasri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh oleh nasabnya. Artinya, kalau dia lambat dalam beramal, meskipun nasabnya tinggi, meskipun dia menganggap keturunan Nabi SAW, atau keturunan Ningrat, atau yang lainnya, dilihat amalnya. Kalau amalnya lambat, nggak dapat dikejar nanti pada hari kiamat. Karena derajat itu tergantung dari amal. Likullin darajatum mimma amilu. Allah akan memberikan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan. Kalau mereka tidak melakukan amal-amal soleh, dia hanya berbangga dengan saya keturunan Nabi, saya keluarganya Nabi, nggak ada manfaatnya. Yang terpenting iman dan amal soleh. Bukan kebanggaan dengan keturunan, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan apa saja. Iman wal amal soleh. Iman dan amal soleh. Itu orang-orang yang tidak rugi. Jadi bukan kebanggaan keturunan. Nggak ada artinya yang orang-orang berbangga dengan keturunan Nabi nggak ada artinya kalau tanpa iman dalam amal soleh. Abu Talib, Abu Talib, pamannya Nabi nggak ada manfaatnya. Kekerabatan dia dari Quraisy, pamannya Nabi nggak ada manfaatnya Abu Talib. Meskipun dia bantu dakwah Nabi, karena apa? Karena apa? Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, maka dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Khalid dan Mukhalid dan fiha abada kekal dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia tidak beriman, tetap akan disiksa neraka. Iman. Begitu juga Afanibuddin. Kebalikannya. Meskipun dia bukan ahlul bait. Bukan ahlul bait. Dari tempat yang jauh. Kalau dia beriman dan beramal soleh. Maka dimasukkan oleh Nabi sebagai keluarganya. Pengikutnya yang setia. Seperti Salman Al-Farisi. Salman yang berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun untuk mencari kebenaran dari agama Majusi, kemudian nasrani dan yang lainnya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Salman al Khair radhiyallahu an yang kata Nabi Salman minna ahlul bait. Salman dari golongan kami ahlul bait. Kenapa amalnya, imannya dan amal saleh. Jadi akan berdin azakumullah, orang yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan dan kita akan membahas buku ini dan tentunya tidak seluruhnya kita akan bahas. Ada beberapa poin yang kita akan bahas insya Allah dalam kesempatan ini tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Kenapa ini uh, saya tulis dan kita bahas? Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu syar'i tapi adabnya kurang. Rajin untuk ilmu, bahkan ada yang sampai tahunan sudah belasan tahun untuk ilmu, tapi adabnya dia kepada Allah, adabnya dia kepada orang tuanya, adabnya dia kepada tetangganya tidak baik. Adabnya dia kepada istrinya kasar dan keras. Adabnya dia kepada teman-temannya pun tidak baik. Bahkan kepada gurunya yang mengajarkan kebaikan kepada dia kurang ajar. Makanya ini saya tulis. Dan ini baru baru terbit kemarin buku ini kita bawa ke sini. Ini akan saya bahas di beberapa tempat supaya betul-betul seorang talib apalagi dia menisbatkan dirinya kepada salaf. Berpegang pada Al-Qur'an wa sunnah al salaf, mesti ditunjukkan akhlaknya yang mulia. Bukan akhlaknya kemudian jelek. Dan sering orang menuduh kalau ngikut kajian salafi itu akhlaknya jelek. Nauzubillah. Padahal hanya berapa oknum aja gelintir. Tapi kemudian semuanya kena. Dan adab ini penting dalam Islam. Dulu para ulama, mereka sebelum menuntut ilmu, mereka menganjurkan untuk belajar adab. Anda bisa lihat di sini, di awal-awal, tentang keutamaan di bab yang pertama. Para ulama menyebutkan tentang masalah adab. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Inna ma bu'ithu makarimal akhlak. Dalam ayat yang lain disebutkan ma bu'itsu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ali sahih dan Bukhari dalam Al-Mufrad, Ahmad dan Hakim. Kemudian masalah akhlak ini yang paling berat timbangannya pada kiamat. Paling berat. Nabi bersabda, "Ma syai'un asqalu fi al mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi' Kata Nabi SAW tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih dari Imam Tirmizi, Ibn Hibban dari sahabat Abu Darda. Jadi yang paling berat timbangan pada kiamat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan Allah membenci Orang-orang yang kotor mulutnya. Kasar mulutnya. Sering mencaci maki, sering melaknat. Bahkan kadang-kadang kalau lagi marah, yang keluar kebun binatang. Dari mulutnya. Ini orang yang fahish dan bezi. Keji dan kotor mulutnya. Allah benci kepada orang yang seperti itu. Allah sangat benci kepada orang seperti itu. Seorang talibul ilm dari tunjukkan akhlaknya yang mulia. Kemudian juga Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa qarabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya di sini sahih dari Tirmizi. Dan para ulama terdahulu mereka mengajarkan anaknya akhlak ada Untuk bisa lihat bagaimana Imam Sufyan Astauri, Imam Abdul Barak sampai Abdul Abdullah bin Mubarak wafat tahun 181 Hijriah mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Adab 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Kemudian juga Muhammad bin Sirin mengatakan demikian. Mereka salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama salaf yang menjelaskan tentang pentingnya adab. Adab ini penting. Dan adab, akhlak ini punya kaitan erat dengan masalah iman. Dengan erat, dengan kaitan dengan masalah iman. Kadang-kadang orang mengatakan, masalah akhlak nggak ada hubungannya dengan akidah. Bagaimana nggak ada hubungannya? Hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan akidah. Akhlak yang baik yang dia lakukan, yang dia amalkan sebagai cerminan daripada terdapat yang di hatinya. Cerminan dari akidah yang benar. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. wa adnaha imatatul الأذى anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling utama itu perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Wal haya syubatun iman. Haya akhlak yang mulia. Dari seluruh agama itu punya akhlak. Dan akhlak Islam adalah malu. Kata Nabi SAW, "Likul dinin khuluq, wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak. Dan akhlak Islam malu. Menunjukkan apa? Bahwa akhlak punya kaitan erat dengan masalah apa? Dengan iman, dengan akidah. Bahkan orang yang akhlaknya sempurna, berarti imannya sempurna. Dalam hadis yang lain, yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim Nabi bersabda orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Mungkin apa? Antara iman dengan akhlak punya hubungan yang yang erat. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna imannya. Semakin baik akhlaknya, semakin baik imannya. Dan orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik pada istri-istrinya. Jadi menunjukkan bahwa akhlak punya hubungan yang erat dengan masalah akidah, dengan masalah iman, punya hubungan yang erat. Jadi nggak bisa disepelekan. Kalau kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, maka kita tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik nanti untuk melihat Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, wa in, uh, Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Nabi berada di akhlak yang mulia. Teladan kita Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka anda melihat orang-orang kafir masuk Islam, kadang-kadang melihat dengan akhlaknya Rasulullah. Dilihat akhlaknya Rasulullah masuk Islam. Maka menunjukkan akhlak ini penting. Dan banyak orang simpati dengan beliau dengan akhlaknya yang mulia. Hatta sebelum diutus jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diutus orang-orang kafir sudah simpati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi akhwan berdin masalah adab dan akhlak ini penting dalam dalam Islam dan kita harus berusaha mewujudkan akhlak yang mulia ini. Kita akan bahas tentunya tidak seluruhnya kita bahas ada berapa adab yang utama seorang muslim dalam ilmu syar'i. <clears throat> Saya akan sebutkan beberapa poin aja yang nanti saya akan banyak berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Itu yang akan panjang saya akan bahas tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Yaitu adab yang pertama dalam kitab Talabul Ilmi saya sebutkan di sini ada 12 poin ya tentang adab-adab seorang muslim dalam ilmu ini saya nukil dari beberapa kitab dan dari pendapat para ulama saya gabung semuanya menjadi 12 poin ini. Yang pertama ikhlas, kemudian berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, yang ketiga bersungguh-sungguh dalam ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Yang keempat menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keenam mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustaz, syekh atau guru. Yang ketujuh diam ketika pelajaran disampaikan. Yang kedelapan berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Yang kesembilan menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Ke sepuluh mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Yang ke kesebelas mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari dan yang kedua belas mendakwahkan ilmu. Ini saya ambil beberapa poin saja. Yang pertama ikhlas. Ini penting dan ini selalu diwasiatkan oleh salafus saleh untuk ikhlas. Selalu ikhlas. Dalam kita menuntut ilmu syari harus ikhlas. Tanpa keikhlasan maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan syarat diterimanya amal dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas dan kita harus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas. Yang pertama mungkin kita sudah dapat ikhlas itu dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirkun akbar, tidak menyembah kubur, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah dan yang lainnya. Mungkin kita sudah dapat yang pertama itu, yaitu kita menjauhkan perbuatan syirkun akbar. Tapi bagaimana kita bisa ikhlas menjauhkan syirkun akbar dari riyah atau mengharapkan tujuan-tujuan tertentu dalam kita menuntut ilmu atau kita berdakwah. Itu untuk perhatikan, ikhlas ini penting. Asasnya amal. Sebab Allah nggak memerintahkan mereka untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan dalam mereka diperintah mereka untuk mengikhlaskan ibadah semata karena Allah. Dengan lurus. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus. Jadi harus ikhlas. Tanpa keikhlasan maka kita nggak akan dapat manfaat dari ilmu kita dan juga nggak akan mendapatkan ganjaran. Dalam seluruh amal itu harus ikhlas. Jangan sampai ria atau punya tujuan tertentu. Untuk ilmu ada punya tujuan tertentu. Kalau orang menuntut ilmu tujuannya dia untuk mengharapkan sesuatu, atau mendapatkan harta atau yang lainnya, maka nggak dapat apa-apa. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi ardhin min ad-dunya lam yajid arfal jannati al qiyamah." Hadisnya ada di sini. Untuk melihat hadisnya. Di halaman 13. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradin ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Eh, sahabat Abu Hurairah. Jadi harus ikhlas. Dan kita harus terus ikhlas. Jangan merasa bahwa saya sudah ikhlas. Jangankan kita para ulama terdahulu itu terus introspeksi saya ini sudah ikhlas atau belum? Sampai ada seorang ulama yang bernama Hisham ad dia mengatakan demi Allah Aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pergi pada satu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharapkan wajah Allah. Imam az zabi rahimahullah mengatakan mengomentari perkataan beliau demi Allah, tidak juga aku. Itu di halaman 16 di atas. Hisham Ad-Dustuai yang wafat tahun 152 Hijriah. Demi Allah, saya tidak mengatakan setiap saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Ya betul-betul dijaga hatinya dia betul dia niatnya ikhlas, tapi nggak pernah mengatakan saya ikhlas. Dia berusaha untuk ikhlas, tapi dia nggak mengatakan jadi ikhlas. Kata Imam Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala, wallahi wala ana, wallahi wala ana. Kata Imam Zahabi, demi Allah, begitu juga saya. Saya nggak mengatakan saya sudah ikhlas. Ya, ikhlas ini mahal. Maka berusaha kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala Sebab orang yang tidak ikhlas dalam dia belajar, dalam menuntut ilmu, dalam membaca Al-Quran, dalam dia sodakoh atau infak, atau dia berjihad, kalau dia tidak ikhlas, yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Awwalu ma tusa'aru bihi Yang pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama orang yang belajar menuntut ilmu syar'i dan orang yang baca Al-Qur'an Ditanya pada hari kiamat, engkau belajar membaca Al-Quran untuk apa? Karena engkau ya Allah bohong, kata Allah. Engkau belajar bukan karena aku. Engkau membaca Al-Quran bukan karena aku. Supaya dikatakan qari. Maka sudah dikatakan demikian. Dan dia tidak bisa membantah. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berjihad. Di jalan Allah. Perang melawan orang-orang kafir. Jihad. Bukan dengan nama jihad yang ada sekarang ini. Ya, yang diplesetkan kepada nama-nama yang lain. Perbuatan yang lain dikatakan jihad. Demo dikatakan jihad. Kampanye dikatakan jihad. Ini dikatakan jihad. Itu bukan jihad. Jihad yang benar yaitu berperang lillah karena Allah melawan orang kafir di medan perang. Itu jihad. Jihad yang syar'i. Ini dia berjihad melawan orang-orang kafir. Jadi kamu ditanya engkau berperang karena apa? Karena engkau ya Allah bohong ya Allah Kau berperang pengen kau dikatakan orang yang pemberani, pahlawan atau yang lainnya. Sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa membantah, diseret, dimasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang banyak sodako, banyak infak. Di mana ada tempat untuk sodako, dia sodakokan, dia infakkan. Allah tanya pada hari kiamat, engkau sodako, engkau infak untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong kata Allah. Engkau sodako, engkau infak, saya dikatakan kau orang yang dermawan orang yang khair, orang yang baik, orang yang dermawan. Allah sudah mengatakan demikian dan dia tidak bisa membantah, diseret dimasukkan ke neraka. Ini faktornya apa di sini? Ria, bukan ikhlas karena Allah. Makanya ikhlas ini sangat penting. Untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, untuk berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas. Jangan karena ingin dikenal oleh orang, karena ingin dipuji jangan, karena ingin disanjung, atau karena ingin mengharapkan dunia. Itu juga termasuk yang tercela, tercela. Oh yang mengharapkan dunia. Tujuan kita adalah akhirat bukan dunia. Dunia ini nggak ada arti apa-apa. Untuk ingat, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing kata Rasulullah. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Ya, Nabi pernah melewati seekor kambing yang telinganya kecil. Kemudian kata Nabi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Ya Rasulullah, dia sudah jadi bangkai. Kalau seandainya hidup, kami nggak akan mau beli. Karena apa? Cacat telinganya. Apalagi dia sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Makanya kata para ulama, orang yang mengejar dunia, mereka adalah anjing. Dunia ini ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Ad-dunya jifah. Dunia ini bangkai. Dan orang yang mencari dunia, sibuk dengan dunia. Kata para ulama apa? Kilab anjing. Makanya antum perhatikan, kita wajib mencari nafkah, tapi jangan kita terus-menerus disibukkan oleh dunia. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Dan harus ikhlas karena Allah, kita beramal bukan karena dunia. Kalau antum lihat sekarang ini orang dia beramal bukan karena apa? Bukan karena Allah, karena dunia. Ada orang yang tadinya nggak pernah ke masjid, belakangan rajin ke masjid. Ada apa? Ternyata dia mau kampanye supaya dipilih. Banyak sodako kepada orang fakir miskin. Nggak taunya supaya dia dipilih jadi caleg. Bukan karena Allah, karena dunia. Karena jabatan dan kedudukan yang diharapkan. Bukan karena Allah. Atau mungkin yang lain, bentuk yang lain. Banyak sekali orang melakukan begitu. Ketika dia ingin diangkat, ingin ini, mulai dia banyak sodako, banyak infak. Bukan karena Allah, tapi karena ingin dipilih. Ingat ya, saya kasih ini, ada mereka ini. Nanti sebut nama saya, pilih saja. Kan saya yang nyumbang buat masjid ini. Selalu seperti itu, ada pesan-pesan sponsor. Waliyahzubillah, nas'alullah salamul afiyah. Jadi bukan karena Allah. Mungkin ada lagi yang lain dalam bentuk yang lain. Maka kita betul-betul hati-hati dalam masalah seperti ini. Kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu taala. Ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu dan juga dalam mendakwahkan ilmu ini ikhlas karena Allah SWT. Memang berat ikhlas ini, tapi harus kita melawan niat kita. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan ats tawri "Ma'alatu syai'an asyadda alaiya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku lawan dengan niatku. Kenapa? tataqallabu alayya. Berbolak-balik. Dia ya sudah ikhlas, timbul setan. Bisikan lagi, bisikan lagi supaya tidak ikhlas. Maka harus betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu ikhlas. Sebab amal-amal tergantung dari niatnya dan Allah akan terima tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon ilmu yang bermanfaat ini setiap hari. Ya, setiap hari kita berusaha memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada permintaan yang paling baik yang kita pohonkan kepada Allah, melainkan ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bukan tambahkan harta, tambahkan ilmu. Untuk harta itu pasti orang dapatkan harta, cuma kita minta kepada Allah yang halal, maka Nabi berdoa setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat subuh, Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, kumohon mohon engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat. Sebab ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu dibagi oleh para ulama, ilmu nafi, ilmu ghair nafi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ini ilmu ilmu apa yang datang dari Allah, ilmu apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya, dan dari para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim bahwa al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabat ilmu itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i bahwa apa saja ilmu yang tidak datang dari sahabat Nabi bukan ilmu. Kata Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, Imam Ahlus Sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, apa saja yang tidak datang dari sahabat Nabi itu bukan ilmu. Jadi ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah, Rasulnya para sahabat. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Tiga Nabi minta setiap pagi Nabi minta tiga. Allah inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anda perhatikan ini. Nabi minta kepada ilmu yang bermanfaat karena ilmu ini yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ilmu ada ilmu yang tidak bermanfaat seperti apa? Ilmu sihir, ilmu dukun, filsafat dan yang lainnya nggak bermanfaat. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Tidak bermanfaat ilmu ilmu itu. Masih banyak lagi yang lain ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Siapa hari. Bab ilmu ini yang merupakan imamul amal, kita bisa mengamalkan Islam dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa kita mengamalkan Islam. Antum mau wudhu harus ada ilmunya. Antum mentauhidkan Allah ada ilmunya. Antum mau sholat ada ilmunya, harus ilmu dulu. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya al ilmu qabla al qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau membawakan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diberahi dengan Allah. Fa Abil bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah memulai dengan apa? Fa'lam ilmu sebelum berkata dan berbuat. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat karena ini imamul amal, imamnya amal. Kata Imam Al Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, kata beliau al ilmu imamul amal. Ilmu imamnya amal. Kita bisa melakukan amal-amal dengan ilmu. Maka perhatikan bahwa agama Islam ini agama ilmu. Sampai agama tauhid, agama ilmu. Makanya kita ketika melakukan amal, jangan ikut-ikutan. Ilmunya harus ada. Harus ilmunya, belajar dan nggak boleh merasa cukup ilmu ilmu nafi. Kemudian yang kedua, Nabi minta semua permintaan Nabi bermanfaat, semuanya permintaan Nabi. Doa Nabi semuanya manfaat. Maka antum cukupkan dengan doa-doa Nabi sudah cukup. Kemudian waris thayyibah, rezeki yang halal. Rezeki sudah pasti semua diberikan rezeki oleh Allah. Seluruh makhluk tidak akan mati kecuali kalau rezekinya sudah habis, jatah rezekinya sudah habis ya binatang, manusia atau yang lainnya. Tidak akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis kalau dia mati. Yang kita cari, yang kita minta kepada Allah, yang halal. Sebab rezeki itu ada yang syubhat yang datang kepada kita. Ada yang haram. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, saya 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mal, am min halalin am min haramin." Akan datang satu zaman orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta? Apakah dari yang halal? Apakah dari yang haram? Dia tidak peduli. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan sahihnya. Makanya kita harus betul-betul mencari yang halal, bukan yang haram dan bukan yang subhat. Ini merupakan kebahagiaan. Ilmu merupakan kebahagiaan. Kemudian rezeki yang halal merupakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Sebab dengan rezeki yang halal, doa kita pun akan diterima oleh Allah SWT. Maka banyak orang yang nggak diterima doanya. Karena apa? Makanannya dari yang haram. Makanan dari yang subhat. nggak diterima doanya oleh Allah SWT. Ketika Nabi menyebutkan tentang seorang yang jauh dalam perjalanannya. Pakaiannya kusut, rambutnya kusut. Nabi sebutkan. Wa mat'amu haram. Wa mashrabu haram. Wa malbasu haram. Wa gudhiya bil haram. Fa'ana yustajabulah makanannya haram, minumannya haram, pakaian dari yang haram, dia diberikan kecukupan dari yang haram. Dari bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dan hadis ini hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT? Makanya yang kedua kita minta rezeki yang halal. Yang ketiga wa amalan mutaqabbala. Antum perhatikan, ingat ya, ikhwan dan akhwat. Kita meskipun kita sudah amal ikhlas karena Allah, meskipun kita sudah istibah kepada Rasulullah, tetap kita selalu mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Jangan antum mengatakan, oh sudah pasti amal kita diterima oleh Allah. Dari mana antum tahu amal diterima? Dari mana amal kita tahu diterima? Banyak orang beramal ikhlas, istiba kita nggak tahu diterima oleh Allah. Itu, itu syarat amal. Tapi diterima dan tidaknya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi wasallam wassalam selesai membangun Ka'bah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin. Dan yang merintahkan membangun Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Engkau yang Maha mendengar dan Engkau yang Maha mengetahui. Ikhlas karena Allah. Mengikuti petunjuk Allah dibangun Ka'bah itu. Tapi tetap masih minta kepada Allah. Ya Allah terima amal kami. Kalau sekarang kalau kita lihat orang. Sudah nuntut ilmu, amalkan. Udah selalu pasti ikhlas. Ramadan puasa selesai maksiat dianggap sudah diterima amalnya. Begitu juga haji selesai semuanya pakai nama haji. Dianggap sudah terima amalnya. Kita nggak tahu diterima atau tidak, kita nggak tahu. Tidak tahu amal terima diterima atau tidak. Maka kita mohon agar diterima amal kita. Sampai ada seorang ulama kalau mengatakan kalau sampai satu amal saya diterima oleh Allah, saya sudah bersyukur kepada Allah. Akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Makanya kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Jangan kita yakin sudah pasti diterima. Antum lihat para sahabat. Para sahabat Ridwan Ajma'in. Ridwan Allah alaihi ajma'in. Selesai puasa, mereka rajin sholat malam, baca Al-Quran, puasa, dan amal-amal kebajikan yang sangat banyak yang mereka lakukan. Selesai puasa, mereka bertemu di antara mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan doa kepada Allah. Mudah-mudahan diterima. Mereka nggak yakin. Sudah pasti puasa kita diterima oleh Allah. Tidak. Sholat malam diterima. Diceritakan semua orang bahwa saya sholat malam. Ya, Semua amal baik yang diceritakan. Apa diterima atau tidak kita nggak tahu. Ini penting, antum perhatikan ini penting. Karena apa? Karena kadang-kadang kita burur dengan amal kita, tertipu dengan amal kita. Dianggap kita akidahnya benar, manhaj kita benar, amal kita soleh, pasti terima. Belum tentu. Kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Tapi kita memastikan diterima, kita tidak tahu. Kita terus mohon kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Terima ya Allah amal kami, terima amal kami. Selalu seperti itu. Selalu. Para ulama selalu berdoa agar diterima amalnya. Di samping minta ilmu yang bermanfaat, mohon agar amalnya diterima. Dan kita hafalkan antum doa-doa ini yang saya tulis ini antum hafalkan doa-doa ini. Sebab doa ini mudah dan antum juga ajarkan kepada istri antum, anak antum hafalkan ini. Ini berapa doa? Ya saya tulis di sini diantaranya Allah manfa'ni ma'alam. Di samping Allah ma'ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabala. Allah manfa'ni ma'alam tani wa alimni ma'infa'ni zidni ilma. Di antaranya juga doa Nabi berlindung kepada Allah dari do dari doa yang tidak dikabulkan dari ilmu yang tidak bermanfaat.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 Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Nasai. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Sungguh-sungguh. Jadi kita dalam belajar ini tidak boleh main-main. Bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan dapat ilmu. Tanpa kesungguhan tanpa keseriusan kita nggak akan nggak akan dapat ilmu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh. Antum kalau kerja, kerja untuk mendapatkan rezeki itu, antum sungguh-sungguh. Ya, mencari nafkah sungguh-sungguh. Yang lain sungguh-sungguh. Tapi kenapa ketika untuk ilmu main-main? Nggak serius. Padahal ini yang jelas manfaat. Makanya ketika kita menuntut ilmu, semua fokuskan kita tahu ilmu. Semua HP dimatikan. Nggak ada komunikasi. Kalau boleh ilmi. Betul-betul serius. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan main-main. Jangan tidur dengan ilmu. Jangan tidur dengan ilmu. Perhatikan apa yang disampaikan. Supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sungguh-sungguh. Membacanya sungguh-sungguh. Menghafalnya sungguh. Terus. Seperti itu. Sebab tanpa kesungguhan tidak akan dapat manfaat. Nabi menyuruh kita untuk mempunyai kemauan yang keras dan sungguh-sungguh. Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah mumin al dha'if." Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Ini hadisnya ada di sini. Di halaman 20. Kata Nabi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Pada keduanya orang yang beriman ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Sungguh-sungguh, kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Kalau orang lain bisa mengatal, saya harus bisa. Kalau orang bisa melakukan ibadah ini, saya juga harus bisa. Ihris ala main yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Semua bisa kita lakukan karena Allah SWT. Kita bisa nuntut ilmu, kita bisa menghafal, kita bisa belajar, kita bisa ibadah, kita bisa berdakwah. Semuanya Allah, bukan kita. Allah, semua kemudahan dari Allah SWT. Maka minta tolong selalu kepada Allah. Iya karena abudu, wa iya karena stain. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi kesungguhan harus ada. Sungguh-sungguh. Makanya dulu para ulama, kenapa mereka bisa hafal ratusan ribu hadis, mereka hafal Quran, mereka bisa mengamalkan, bisa berdakwah kemana-mana. Kesungguhan mereka. Kesembuhan mereka. Enggak ada istilah terlambat dalam terabul ilmu. Enggak ada istilah terlambat. Sungguh. Sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang kita enggak sungguh-sungguh. Malas. Kadang-kadang juga mengalami putur Kita harus sungguh-sungguh dalam terabul ilmu. Kemudian, dan ilmu ini didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Nggak mungkin orang dapat ilmu tanpa belajar. Ilmu itu kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum wal ilmu bitahallum ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر yuqah kata Nabi sungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh dalam belajar ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh dalam belajar dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan maka ia akan memperoleh kebaikan dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan dari kejahatan maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan dan kejahatan itu Hadis ini Hasan diriwayatkan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal, Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih di juz yang pertama. Kemudian yang keempat, menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Anda perhatikan, Akhwanifiddin, Azakumullah, bahwa seorang talibul ilm harus berusaha menjauhkan dosa dan maksiat. Bahwa dia sudah tahu, bahwa ini nggak boleh, ini haram, ini maksiat, jauhkan. Mungkin dia sudah jauhkan syirik, dia jauhkan. Bid'ah dia jauhkan. Maksiat juga dia harus terus berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa dan maksiat. Dan maksiat itu banyak. Ratusan bahkan ribuan maksiat itu. Kita berusaha untuk menjauhkan. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua maksiat. Dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Antum sebagai talib boleh, jangan durhaka, jangan menganggap remeh orang tua itu. Justru orang tua itulah yang termasuk jalan kita menuju sorga. Kalau kita berbuat baik, orang tua akan mengantarkan dia ke sorga. Bahkan ada orang yang orang tuanya masih hidup tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Karena apa? Dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Dia durhaka pada orang tua. Kemudian minum khamar, pandang memandang, zina, atau yang lain, riba, Dosa-dosa banyak sekali yang kita berusaha untuk menghindari. Kita berusaha untuk menjauhkan. Jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa. Jangan sekali-kali. Sebab dosa ini akibatnya sangat jelek. Nanti antum bisa baca ya kitabnya Ibnu Qayyim Ad-Dawa Dawa. Sudah pernah dikaji di sini. Belum, belum dikaji. Ya itu bagus itu mengkaji kitab Ad-Dawa Dawa karya Al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada dawa penyakit dan obatnya. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan bagaimana akibat perbuatan dosa dan maksiat. Allah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya dengan sebab dosa dan maksiat. Maka jangan sekali menganggap remeh. Bahkan ada di antara perusak-perusak amal. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu ada orang yang tahu dia perbuatan itu dosa, tahu dosa, dia amalkan juga perbuatan itu. Maka apa kata Nabi? Allah jadikan amalnya seperti debu-debu yang berterbangan. Waliyahudullah. Ya kata Nabi ada orang-orang yang bawa amalnya besar seperti gunung Tihama, putih. Tapi mereka dihapuskan amalnya oleh Allah. Disebabkan apabila mereka melewati perbuatan itu maksiat, intahakuha. Intahaku adalah lakukan perbuatan itu. Maka dihapuskan. Itu diantara perusak amal. Mubtilatul amal. Ada bukunya dan ada terjemahannya. Mubtilatul amal. Karya Syekh Salim bin Ita hilali Dan ada terjemahannya. Mubtilatul amal. Perusak-perusak amal. Di situ disebutkan. Di antaranya orang-orang yang sudah tahu perbuatan dosa, diamalkan juga, dilakukan ke perbuatan dosa itu. Dan Anda merasakan, dosa itu tidak akan membawa ketenangan dalam hati kita. Dosa menghalangi ilmu. Dosa menghalangi ilmu. Dosa membuat hati kita ini gelap dan gelisah. Dosa juga merusak hafalan kita. Dosa juga membuat rezeki kita tidak barokah. Dosa juga akan mencabut rasa malu dari diri kita. Dosa juga akan membuat lingkaran setan. Lingkaran setan. Kalau kita berbuat dosa, akan terbuat lagi dosa lagi yang lain. Terus lingkaran setan. Dan masih banyak lagi yang lain akibat perbuatan dosa. Anda perhatikan, jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa atau remeh, dosa-dosa besar. Kita hati-hati. Dan jalan-jalan menuju dosa besar juga hati-hati. Ya jangan menganggap ringan. Kemudian selanjutnya yaitu <clears throat> di sini saya sebutkan ya di antara dosa yang sering dianggap remeh oleh kaum muslimin yaitu riba, Ya, dianggap remeh, itu riba. Ada orang yang dia bisa menjaga semuanya, tapi membicarakan aib tidak pernah berhenti. Sehingga apa? Sehingga dia dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Antum lihat di halaman 24. Di halaman 24. Antum lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara hal yang sangat mengherankan bahwa ada seorang yang muda menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram. Dia menjaga dirinya dari berbuat zalim, dari berzina, mencuri, minum khamar, melihat kepada sesuatu yang haram dan selainnya, namun ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya. Hingga Anda dapat melihat seorang yang dianggap paham agama, zuhud, dan banyak beribadah, ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar dapat mendatangkan murka Allah yang dengan satu kalimat darinya ia dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Dalam kitab Ad-Da'wa Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasi, maka akan menjerumuskan dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hati-hati kita dalam berbicara. Dan maksiat-maksiat itu akan membawa kepada kehinaan. Ada di antara talibul ilm yang tadinya sudah nuntut ilmu syar'i, belajar sungguh-sungguh, kemudian terjadilah maksiat. Setelah itu sudah dihinakan oleh Allah. Enggak pernah duduk lagi di majelis ilmu. Duduknya apa? Dengan para penjahat. Duduknya dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Dihinakan oleh Allah SWT. Yang tadi dimuliakan, duduk di masjid, ibadah kepada Allah, bangun tengah malam, puasa, kumpul bersama orang-orang yang berilmu. Tapi dengan dia maksiat, disingkirkan oleh Allah SWT. Dihinakan oleh Allah. Maka maksiat itu akan membawa kepada kehinaan. Dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima tidak, tentang tidak boleh sombong. Yang keenam, mendengarkan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan ini juga diperhatikan untuk selamanya kalau antum masuk ke majelis ilmu itu berusaha untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh syekh atau ustadz atau guru, kemudian diam. Jangan bicara, jangan ngobrol, HP juga antum matikan. Ihtiram di majelis ilmu. Kalau malaikat menghormati majelis ilmu, kita juga wajib menghormati majelis ilmu. Dan jangan merasa pintar. Jangan merasa bahwa kita sudah sudah alim. Kemudian yang kedelapan berusaha memahami ilmu syariah yang disampaikan. Ya kita berusaha untuk memahami. Dan di sini saya sebutkan bagaimana kiat-kiat untuk memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kesembilan menghafalkan ilmu syar'i. Kita harus berusaha untuk menghafalkan ilmu syar'i. Jadi ilmu itu bukan sekedar dituntut saja, dipelajari, tapi berusaha untuk dihafalkan. Kemudian yang sepuluh mengikat ilmu dengan tulisan, dicatat apa yang disampaikan dicatat. Sebab yang memerintahkan untuk mencatat ilmu Rasulullah, qaidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Ditulis. Ya, kalau maunya sekarang antum punya buku ini ya, buku yang sudah antum miliki. Ada yang disampaikan, antum catat di sini, ditulis di sini. Dulu para ulama ditulis di kitab itu ditulis, dicoret-coret bukunya supaya ingat dari apa yang disampaikan itu. Dicatat. Qaidul ilma bil kitab yang menyuruh kita mencatat menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, ini ya. Juga yang perlu diperhatikan amal. Ilmu ini bukan sekedar koleksi ilmu, tapi untuk diamalkan. Banyak orang yang belajar menuntut ilmu syar'i tapi nggak diamalkan ilmunya. Ilmu ini untuk diamalkan. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qul i'malu 'amalakum." Beramal kalian, maka Allah akan lihat amal kalian. Beramal kalian, Allah akan lihat amal kalian. Disuruh beramal, wa qul Beramal kalian. Kemudian Nabi menyuruh kita untuk apa? mengamalkan ilmu. Ilmu yang kita tuntut ini kita amalkan. Makanya saya sebutkan di sini satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمي فيما أبلى Anda melihat hadisnya di halaman 41. Di dalam bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan kepada dia tentang empat perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya. Yang kedua ilmunya diamalkan atau tidak? Ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Harta itu bukan milik kita, milik Allah. Dan kita akan ditanya kemana harta itu. Dari mana kita peroleh harta itu. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, apakah dari yang syubhat akan ditanya. Dan kemana dihabiskan harta itu. Apakah untuk kepentingan agama, untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan tauhid, atau untuk berbuat bid'ah, atau untuk berbuat syirik, atau untuk berfoya-foya akan ditanya harta itu kemana. Yang keempat, capeknya kita, badan kita, tubuh kita, lelahnya, capeknya, letihnya untuk apa? Apakah untuk berjuang jalan Allah, untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk mengamalkan amal soleh, atau kita untuk bergadang yang sia-sia, untuk bermain yang nggak ada manfaatnya, atau yang lain. Capeknya kita untuk apa akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Abu Ya'la musnadnya dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Jadi ilmu itu akan ditanya, diamalkan atau tidak. Makanya dikatakan oleh Eh, Abdullah bin Mas'ud, "Ta'alamu, ta'alamu fa 'alimtum fa'amalu Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kamu sudah tahu, kalian sudah tahu, amalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan koleksi ilmu. Ada orang yang di satu tempat ngaji, di tempat lain ngaji, tempat lain ngaji. Koleksi ilmu. Amalnya. Nuntut ilmunya bagus, tapi amal. Amal. Dan adabnya juga diperhatikan. Maka amal ini penting dalam Islam. Dan surga diwariskan kepada orang yang mengamalkan. Tilkal jannatul lati tumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amal. Dan juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang rugi, orang yang tidak beramal soleh. Sedangkan yang terhindar dari kerugian, orang yang beriman dan beramal soleh. Terhindar dari kerugian. Orang yang tidak rugi selama-lamanya, orang yang beriman selama tidak akan rugi selama-lamanya. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah berfirman wal asr. Perhatikanlah waktu demi masa. Perhatikan waktu. Innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian ilaladina aman wa amin salihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Wa bil hak, wa bil sabar. Dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi amal ini penting. Jadi Ikhwanifiddin, azakumullah, bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmu adalah orang yang rugi. Antum lihat di halaman 43. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Ini beda ya. Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beda. Bedanya dua abad. Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi sebelum Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Jauzi wafatnya tahun 597 Hijriah. Kalau Ibnu Qayyim wafatnya tahun 751 Hijriah. Jadi beda. Bedanya dua abad. Ini Ibnu Jauzi. Yang penulis kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Pengkaburan Iblis. Kata Ibnu Jauzi, orang miskin. Yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak diamalkan sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat ia akan datang dari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah tuntutan atasnya itu orang yang paling miskin dan rugi dia nuntut ilmu tapi dia tidak amalkan ini orang yang rugi Kemudian dakwah. Yang kedua belas ini dakwah. Bahwa orang yang sudah nuntut ilmu dia amalkan, dia dakwahkan. Ya nggak semua orang harus berdakwah. Tapi minimal kita mendakwakan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kita wajib untuk mendakwakan diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهي orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam, yang bengi yang mereka tidak berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Anda perhatikan di sini Allah menyuruh kita menjaga diri kita keluarga kita. Maka kalau kita sudah tahu menuntut ilmu, antum menuntut ilmu, antum amalkan, ya dakwakan kepada istri kita, dakwakan kepada anak. Oh, wajib kita menjaga diri kita. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari neraka dengan mengamalkan ilmu itu. Menasihati mereka untuk bertakwa kepada Allah, menasihati mereka untuk bertakwa kepada Allah menjauhkan perbuatan maksiat. Makanya harus ada waktu kita untuk kumpul bersama keluarga. Jadi jangan habis waktu untuk kerja, jangan habis waktu juga untuk untuk dagang, jangan habis juga waktu untuk dakwah. Ada juga dai yang sibuk dengan dakwah, dilupakan keluarganya. Dia harus kumpul bersama keluarganya untuk mendakwakan ilmunya kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya, kepada saudara-saudaranya, kepada istri dan anaknya. Dia kumpul, dakwahkan. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini dakwah. Jangan kita ngurus diri sendiri. Ada orang yang sibuk, yang penting saya. Istrinya nggak dipikirkan. Anaknya nggak dipikirkan. Sampai ada talibul ilm, penuntut ilmu, istrinya nggak pakai jilbab. Bagaimana aib pada? Istrinya nggak bisa baca Quran, anaknya nggak bisa baca Quran, itu penuntut ilmu. Istri anda nggak bisa baca Quran, kenapa? Tanggung jawab antum di hadapan Allah pada kiamat. Kenapa istri antum nggak pakai jilbab? Kenapa antum nggak sholat? Anak antum nggak sholat kenapa? Akan ditanya oleh Allah. Kalau dia sebagai tali boleh menjaga dirinya, jaga istrinya, jaga anaknya dari api neraka. Jangan diam ya. Dia berusaha untuk mendawakan. Kalau dia sudah mendawakan semaksimal mungkin kepada saudara-saudaranya, dia nggak mau terima nggak ada masalah. Tapi istri, anak, mas'ul amam Allah yaumul qiyamah. Kita akan ditanya oleh para kiamat, kenapa istri kamu seperti ini? Kenapa anak kamu seperti ini? Akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Maka dakwahkan. Yang pertama kali dakwahkan bukan orang lain. Ini keluarga. Keluarga yang kita dakwahkan. Orang tua kita, istri kita, anak kita, saudara, famili, dakwahkan. Makanya anda perhatikan dakwah ini penting. Dakwah ini. Tersebarnya Islam ini di mana-mana, ya dengan dakwah. Tersebarnya dakwah salah di mana? Dengan dakwah. Tapi kita jangan lupakan bahwa kita harus mulai dari keluarga dulu. Keluarga. Sebab Allah yang merendahkan demikian keluarga kita, istri dan anak. Ya, kadang-kadang ada orang yang sibuk mendawakan temannya, kemudian juga teman-teman di kantornya, tapi dia lupa istrinya nggak didawakan, anaknya nggak didawakan. Dia sibuk ngaji, anaknya nggak pernah dibawa untuk menuntut ilmu. Ya, bapaknya ngaji, anaknya main karaoke. Bapaknya ngaji, anaknya main PlayStation. Bapaknya ngaji, anaknya nggak tahu kemana. Alhamdulillah. Ini perhatikan, kalau dia ngaji, dia harus jaga diri dan anaknya. Istrinya, anaknya, dan keluarga dijaga. Ini perhatikan. Di dalam boleh ilmi perhatikan. Kadang-kadang orang nggak perhatikan. Yang penting saya. Saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan. Tetap terus. Nggak boleh berhenti. Dan doa kepada Allah. Allah akan Allah memberikan hidayah kepada anak kita, kepada istri kita. Nggak boleh diam. Terus dakwahkan. Bapak itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Dan dakwah ini juga harus dengan ilmu. Ilmu. Ya, jangan asal dakwah aja. Allah berfirman dalam surah Yusuf. Surah 12 ayat 108 Allah berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Ayatnya ada di situ, di halaman 45. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan dasar basirah dengan dasar ilmu. Basirah ilmu wa yaqin, ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah dan maha Allah wa ma ana musyrikin. Dan aku tidak untuk berbuat syirik. Anda perhatikan dalam ayat ini ada berapa fawaid. Yang pertama, disuruh kita menyatakan kepada kaum musyrikin, kufar dan yang lainnya, katakan kepada mereka tentang jalan dakwah yang kita tempuh ini. Itu yang pertama. Mengatakan kepada mereka, jalan kita tempuh dakwah ini. Kul, katakan kepada mereka.